kitab karya Ibnu Qayyim rahimahullah Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna as-sabr makna sabar baik secara bahasa demikian pula secara istilah syar'i bahwa kesimpulannya secara bahasa pengertian sabar tidak keluar dari tiga makna. Yang pertama al-man'u, al-habsu, menahan. Dan yang kedua asyiddah, keras. Dan yang ketiga ad-dham, mengumpulkan. Dan hubungan antara makna secara bahasa dengan makna secara istilah al-man'u mencegah dan menahan Sebab seorang yang bersabar adalah seorang yang menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Dan makna yang kedua asyiddah bahwa sabar bermakna keras. Sebab seorang yang bersabar berarti dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya dan menyelisihi hawa nafsu merupakan hal yang berat namun dia tetap harus melakukannya seperti seorang yang meminum obat yang pahit namun dia tetap meminumnya walaupun dia merasa berat karena dia mengharapkan manfaatnya dan makna yang ketiga adzammu menggabungkan mengumpulkan yaitu dia mengumpulkan tekadnya membulatkan jiwanya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol yang menyebabkan dia kehilangan kesabaran. Ini kaitan makna bahasa dengan makna istilah. Adapun hakikat dari kesabaran atau definisi sabar secara istilah telah kita sebutkan sekian banyak dari perkataan para ulama yang intinya bahwa sabar itu merupakan akhlak yang mulia yang terdapat di dalam jiwa seorang hamba yang mencegahnya dari melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang memberi kemaslahatan dan memberi manfaat kepada dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat maka seluruh penjelasan dan definisi yang disebutkan oleh para ulama itu kembalinya kepada apa yang telah kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan bahwa sabar itu adalah menjauhkan diri dari segala hal-hal yang menyelisih syariat. Bersikap tenang ketika menghadapi musibah. Sebagian lagi mengatakan bahwa sabar adalah seorang yang membiasakan dirinya untuk mening untuk melakukan hal-hal yang dia merasa berat atau yang dibencinya. Sebagian lagi mengatakan bahwa sabar adalah kokoh untuk berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi musibah itu dengan lapang dada. Sebagian lagi mengatakan sabar itu adalah kokoh di atas hukum-hukum Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Sebagian lagi mengatakan sabar adalah memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa an-nafsu fiha quwatan. Jiwa ini memiliki dua kekuatan. Kuwatul iqdam wa kuwatul ihjam. Kekuatan untuk melakukan sesuatu dan kekuatan untuk bertahan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu. Itu sama-sama harus memiliki kekuatan. Kekuatan untuk melakukan sesuatu itu butuh kekuatan. Sebagaimana kekuatan untuk meninggalkan sesuatu atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu itu juga membutuhkan kekuatan. Fahaqiqatu sabri ay yaj'ala quwwatal iqdam masrufatan ila ma yanfa'uh wa quwwatal ihjam imsakan amma yadurruh. Maka hakikat dari kesabaran itu adalah seseorang menjadikan kekuatan untuk melakukan sesuatu itu diarahkan untuk melakukan hal-hal yang memberi manfaat untuknya. Sementara kekuatan untuk menahan diri, mencegah diri, dia manfaatkan untuk menahan diri dari hal-hal yang memudaratkan. Maka kuatul ikhdam, kekuatan untuk melakukan sesuatu, diarahkan kepada yang bermanfaat. Salat, berpuasa, menunaikan ibadah haji ketika dia mampu, bersemangat untuk bersadaqah, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala, dan yang lainnya. Dan kuatul ihjam, kekuatan untuk menahan diri dari hal-hal yang memudaratkan, menahan diri dari melakukan perbuatan zina, menahan diri dari memandang hal-hal yang diharamkan Allah Jalla wa'ala. menahan diri dari memperoleh harta yang tidak halal, dari harta riba dan yang lainnya. Maka ini kata beliau inilah hakikatus sabar. hakikat dari kesabaran itu ketika seorang memanfaatkan dua kekuatan ini secara benar secara tepat. Wa minan nasi may yakunu sabruhu ala fi'li ma yuntafa'u bihi wa thabatihi alaihi aqwa wa thabatuhu alaihi aqwa min sabrihi amma yadhurruh. Di antara manusia kata beliau, ada yang memiliki kesabaran untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuknya dan dia kokoh di atasnya dan dia lebih kuat untuk melakukan itu daripada bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang memudaratkan dirinya. Jadi kesabarannya dari satu sisi kekuatan yaitu kuwatul iqdam. Kekuatan untuk melakukan nah ini dia bersabar di sini. Dia bersabar di dalam mengerjakan sholat, dia bersabar dalam berpuasa, bersabar dalam ketaatan. Dan kesabarannya dalam hal ini itu lebih kuat daripada kesabaran dia untuk menahan diri dari hal-hal yang memudaratkan. Fayasbiru ala masyakkati ta'ah wala sabra lahu an da'i hawahu ila irtikabi ma anhu. Dia bisa bersabar dengan kesulitan ketaatan yang dia lakukan. Tapi dia bisa bersabar. Namun dia tidak punya kesabaran untuk meninggalkan hal-hal yang menjadi ajakan hawa nafsunya dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada jenis manusia seperti ini keadaannya. Kesabarannya dalam hal satu sisi, kuatul iqdam. Salat dia Masya Allah rajin. Bahkan dia rajin salat berjamaah. Dia rajin berpuasa, bahkan puasa sunnah pun dia lakukan dia memiliki harta, dia menunaikan ibadah haji, sedang bersadaqah. Tapi dari sisi kesabaran yang kedua, yaitu kuatul ihjam, dia lemah. Perbuatan maksiat juga dia lakukan. Mungkin dia termasuk orang melakukan perbuatan zina, mungkin dia mencuri, mungkin dia mengambil apa saja yang memungkinkan bagi dia untuk diberikan kepada diri dan keluarganya berupa nafkah meskipun dengan cara yang haram. Nah ini berarti lemah dari sisi kuatul ihjam. Kekuatan untuk menahan diri, dia lemah di sini. Wa minhum man takunu quwwatu sabrihi anil mukhalafati aqwa min sabrihi ala masyaqqati ta'at. Dan di antara manusia ada yang sebaliknya. Kekuatan kesabaran dia untuk meninggalkan hal-hal yang menyelisih syariat itu lebih kuat. Sementara kesabaran dia untuk melakukan dan menjalankan ketaatan itu lemah. Dia tidak melakukan zina. Dia meninggalkan perbuatan zina. Dia tinggalkan perkara yang haram. Dia tidak ingin mendapatkan penghasilan yang haram. Dia berusaha untuk membersihkan hartanya. Tapi dalam hal ketaatan, sholat jamaah ditinggalkan misalnya. Dan cukupkan dengan sholat di rumah, itu pun kalau sholat. dan seterusnya. Ada yang seperti ini keadaannya. Wa minhum man la sabra lahu ala hadha wala ala hadha. Di antara manusia ada yang tidak memiliki kesabaran terhadap keduanya. Tidak memiliki quwwatul iqdam dan quwwatul ihjam. Tidak sabar untuk menjalankan ketaatan dan tidak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa afdalun nasi asbaruhum 'ala an-naw'aini. Dan manusia yang paling afdal, manusia yang paling utama adalah yang paling mampu bersabar dalam kedua jenis ini. فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة محرمة Banyak di antara manusia mereka sabar dalam menegakkan qiyamul lail. Walaupun dalam kondisi panas, dalam kondisi dingin. Dia mampu melakukan. Sabar. Sulitnya berpuasa, tapi dia tetap melakukannya. Sabar dia. namun dia tidak sabar untuk meninggalkan memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis manusia yang disebutkan tadi yang pertama yang memiliki kuwatul iqdam namun tidak memiliki kuwatul ihjam. Dia sabar dalam menjalankan ketaatan tapi tidak punya kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Wa kathirun minan nasi yasbiru 'anil nazar wa 'anil iltifati ila as-suwar. Wa la sabra lahu 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa jihadil kuffari wal munafiqin bal huwa adhafu syai'in 'an hadha wa a'jazuhu. Dan banyak pula dari manusia mereka sabar dalam hal tidak memandang sesuatu yang haram, tidak menoleh kepada gambar-gambar atau penampilan-penampilan yang diharamkan namun dia tidak memiliki kesabaran untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik bahkan dia dalam hal ini sangat lemah wa aktsaruhum la sabra lahu ala wahidin minan naw'ain dan yang lebih banyak dari mereka, dari manusia itu, yang tidak memiliki kesabaran terhadap dua jenis ini. Ya, adapun yang sabar dalam hal salah satunya itu banyak kata beliau. Ada yang sabar dalam menjalankan ketaatan, meninggal tapi dia tidak punya kesabaran dalam hal meninggalkan maksiat ini banyak. Ada yang banyak sebaliknya, Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, tapi tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Kata beliau, lebih banyak lagi yang tidak memiliki dua jenis kesabaran ini. Wa aqalluhum asbaruhum fil mawdi'in. Dan yang paling sedikit dari mereka adalah yang paling bersabar dalam dua jenis tersebut. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam hal meninggalkan kemaksiatan. Waqila ada yang mengatakan as-sabru thabatu ba'ithil aqli wad din fi muqabalati ba'ithi syahwati wat tab'. Sabar itu adalah kokohnya sesuatu yang membangkitkan akal dan agamanya sehingga dia memanfaatkan akalnya dengan baik Pembangkit akalnya itu kokoh. Pembangkit agamanya kokoh. Dalam menghadapi pembangkit syahwat dan pembangkit tabiatnya. Kemudian pada bab yang ketiga beliau menjelaskan istilah nama-nama sabar bahwa sabar itu memiliki banyak nama. Apabila ditinjau kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi sabar itu punya banyak nama, bukan hanya nama sabar gitu. Bukan hanya as saja yang disebut sabar, tapi banyak yang lain. Banyak istilah-istilah yang lain. Lama kana sabrul mahmudu huwa sabrul nafsaniyul ikhtiyari an ijabati da'il hawal madhmum kanat maratibuhu wa asma'uhu bihasbi muta'allaqihi maka ketika sabar yang terpuji itu adalah kesabaran jiwa yang sifatnya pilihan karena sabar itu nanti akan diterangkan oleh beliau, sabar itu ada pilihan, sabar juga ada yang terpaksa. Gitu. Sabar pilihan ketika kita mampu untuk memilih, mau melakukan yang mana. Menjalankan ketaatan atau meninggalkan ketaatan. Dia bisa milih, sholat atau tidak sholat. Maka dia sholat. Ini namanya sabar Ikhtiari. Sabar pilihan. Ada juga sabar itirari. Sabar ya terpaksa. Artinya dia dituntut untuk bersabar. Seperti misalnya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa memberi cobaan kepadanya. Memberi musibah kepadanya. Maka dia bersabar ya dia harus bersabar. Karena itu sudah menimpa dia. Itu sudah terjadi pada dirinya. Ya. Yang mengharuskan dia untuk bersabar. Nah, jadi kata beliau, sabar yang terpuji adalah sabar yang terdapat pada jiwa seorang hamba yang menjadi pilihannya untuk meninggalkan dan memenuhi ajakan hawa nafsu yang tercela. Maka dari sini kata beliau, sabar itu bertingkat-tingkat. Maka namanya pun berbeda-beda tergantung dari dia melakukan kesabaran itu dalam hal apa. فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة وضدها الفجور والزنا والعهر Nah, apabila kesabaran itu berkaitan dengan sabar dalam hal meninggalkan syahwat kemaluan, dia meninggalkan perbuatan zina, maka sabar untuk meninggalkannya itu disebut iffah. Iffah. Pelakunya disebut afif, dia seorang yang menjaga diri, memelihara kehormatannya. Afif. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Lawannya, lawan dari ifah itu adalah fujur. Fajir, zina, ahir, yaitu orang yang tidak memelihara kehormatannya. Wa in kana an syahwatil batn wa adami tasarrui ila at-ta'ami aw tanawuli ma la yahillu minhu summiya syarafa nafsin wa shib'a nafs Apabila kesabaran itu dalam hal meninggalkan syahwat perut. Tidak tergesa-gesa untuk makan atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal untuk dia konsumsi. Maka dia menjaga diri. Dia tidak sembarang untuk masukkan sesuatu ke dalam perutnya. Dia mengetahui bahwa ini halal Baru kemudian dia memakannya. Nah, ini disebut syarafun nafs. Kemuliaan jiwa. Disebut juga shiba'un nafs. Ya, kekenyangan jiwa, kemuliaan jiwa. Lawannya, lawan daripada syaraf ini disebut syarah. Syarah dengan hak di akhirnya. Kalau kemuliaan itu syaraf dengan fa maka lawannya adalah syarah. Demikian pula dana'ah kerendahan. Demikian pula wada'atu nafs kehinaan jiwa. Kehinaan jiwa. Itu kalau berkaitan dengan syahwat makanan. Wa in kana an izhari ma la yahsun izharuhu min al-kalami summiya kitmana sir. Kalau dia bersabar untuk tidak menyebarkan sesuatu yang tidak pantas untuk disebarkan di tengah-tengah manusia dari ucapan, maka orang yang sabar untuk tidak menyebarkan sebuah ucapan yang tidak pantas itu disebut kitmanu sir menyembunyikan rahasia ya kitman berarti dia amanah al majalisu bil amanah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majelis itu dengan amanah apabila dia mendengarkan sesuatu dari saudaranya yang tidak pantas untuk disampaikan pada yang lain, maka dia menyembunyikan. Ini sabar dalam hal ini disebut kitmanus sir, menyembunyikan rahasia. Lawannya orang yang suka nyebarkan ucapan orang, orang yang tidak pandai untuk menyimpan rahasia, maka ini disebut idha'ah. Menyebarkan atau ifsyak sama menebarkan autuhmah tuduhan au fuhsh perbuatan keji atau sab celaan au keriban, dusta atau kaf melakukan tuduhan tanpa bukti ini semua lawan daripada menyembunyikan rahasia wa in kana an fudulil aish sumya zuhdan wa dhidduhu hirsa kalau sabar itu berkaitan dengan sesuatu yang berlebihan dalam kehidupan dia, meninggalkan hal yang berlebihan dalam kehidupan dunia, tidak bermegah-megahan, maka itu disebut zuhud. Lawannya disebut hirs atau yang biasa kita sebut rakus. Itu lawannya. Seorang yang tidak tamak terhadap kehidupan dunia itu zuhud. Kata para ulama, zuhud itu adalah tarku mala yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Adapun wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan di akhirat itu wara nah lawan dari zuhud disebut hirs pelakunya disebut haris tamak rakus sehingga dia terus mengejar kehidupan dunia ingin melebihkan kehidupan dunianya. Dalam keadaan dia mengetahui bahwa kehidupan dunia itu pasti akan sirna. Bukan seorang yang kaya ya, beda. Di dalam Islam diperbolehkan seorang kaya raya, tapi dia bukan orang yang tamak. Dia kaya tapi tidak tamak. Kekayaan itu dia manfaatkan dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah. Dia berinfak, dia membangun masjid, dia memanfaatkan dalam berbagai macam kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Itu tidak tercela. Yang tercela seorang yang hirs Wa in kana ala qadri yakfi min ad-dunya summiya qana'ah. Apabila seseorang bersabar dengan kehidupan dunia sesuai kadar yang dia miliki, ya apapun yang Allah berikan padanya dia merasa cukup. Nah, itu disebut qanaah. Dalam bahasa Arab disebut qanaah merasa cukup dengan kadar yang Allah berikan kepadanya dari dunia. Lawannya juga disebut hirs. Tamak. Wa in kana an ijabati da'il ghadab summiya hilma. Apabila seorang bersabar untuk meninggalkan pendorong yang menyebabkan dia marah, maka disebut hilm. Orangnya disebut halim halim yakni dia tidak mudah marah atau dia mampu menahan amarahnya itu disebut halim lawannya yaitu seorang yang mudah marah mudah naik pitam temperamen nah itu disebut tasarru' tergesa-gesa Pelakunya disebut mutasarri'. Adapun yang menahan diri tidak mudah terbakar hatinya dalam menyikapi sesuatu maka dia memiliki sifat al-hilm kelembutan halim wa in kana an ijabati da'il ajalah summiya waqaran wa thabata wa taishan wa khiffah apabila seorang bersabar untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi pendorong dia untuk tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu dia tenang gitu. sabar tidak tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi sesuatu sabar maka itu disebut wakar tenang, sabat, kokoh. Pelakunya disebut wakur. Orang yang tenang gitu. Ya. Tidak gerasa gerusu. Karena ada orang, ada sebagian manusia itu kalau nyikapi suatu maunya langsung tas gitu. Tidak punya pikiran yang panjang. maka ini tercela. Orang yang seperti ini disebut toish, khafiful akal, ringan akalnya, ya. atau mungkin dalam istilah kita akalnya pendek gitu, sumbu pendek. Nah ini kaitannya dengan sikap tergesa-gesa. Wa in kana an ijabati da'il firar wal harab sumya syaja'ah Apabila seseorang sabar di dalam berjihad, sabar dan tidak meninggalkan medan pertempuran dikala berperang, berjihad, maka itu disebut syaja'ah, keberanian. Lawannya disebut jubun, khawar, penakut, pengecut. Wa in kana an ijabati da'il intiqam afwan wa Apabila seorang sabar ya, untuk meninggalkan pendorong yang mengharuskan dia untuk membalas dendam. Namun dia senantiasa memaafkan dia. Senantiasa berupaya untuk memberi maaf. Maka itu disebut afu. Safh. As-safhu. Wa'fu wasfahu yaitu memaafkan. Lawannya disebut intiqam wa uqubah. Intiqam, membalas dendam. Uqubah, ingin memberi hukuman. Wa in kana an ijabati da'il imsak wal bukhl summiya judan wa dhidduhu bukhla. Apabila dia bersabar untuk meninggalkan ajakan untuk menahan diri dari hartanya, ajakan untuk bersifat bakhil. Sehingga dia sabar terus dia menjadi seorang hamba yang dermawan, selalu memberi, bersedekah. Maka itu disebut jud, kedermawanan. Lawannya disebut bukhul, bakhil. وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما apabila dia bersabar untuk meninggalkan pendorong untuk mengajak dia makan minum pada waktu yang khusus maka itu disebut saum puasa makanya bulan puasa itu disebut bulan kesabaran bulan kesabaran berpuasa itu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam hal meninggalkan makanan, minum, syahwatnya. Wa in kana an ijabati da'il ajz wal kasal summiya kaisan. Apabila dia meninggalkan sesuatu yang mengajak dia untuk bermalas-malasan, dia meninggalkan, dia sabar untuk senantiasa terus rajin dan semangat, maka disebut Kais. Orangnya cerdik, cerdas. Pelakunya disebut Kais. Wa in kana an ijabati da'i ilqa'il kal 'ala an-nas wa 'adami hamli kallihim sumya muru'ah. Apabila dia bersabar untuk meninggalkan segala hal yang mendorong untuk menyulitkan orang lain, memberatkan orang lain, dia sabar, tidak suka memberatkan orang lain, maka itu disebut muruah, menjaga harga diri. Falahu 'inda kulli fi'lin wa tarkin ismun yakhussuhu bihasbi muta'allaqihi. Maka sabar itu ya pada setiap perbuatan dan setiap meninggalkan sesuatu ada nama khusus. Ya. Tergantung apa yang dia tinggalkan. Walismul jami' lidhail kullihi as-sabru. Dan nama yang mencakup seluruhnya itu, itulah yang disebut kesabaran. Kadang-kadang sabar itu maksudnya dia menjaga kehormatan dirinya atau disebut iffah. Kadang-kadang disebut juga sabar itu juga berkaitan dengan seorang yang memelihara kehormatan jiwanya, syarafun nafs. Itu juga sabar. Menyembunyikan rahasia, itu juga termasuk sabar. Tidak tergesa-gesa, tidak mudah marah, itu juga termasuk sabar. Dengan nama-nama tersendiri. Ini yang diterangkan oleh beliau pada bab yang ketiga. Saya kira sampai di sini. Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat para pendengar radio Ibnu Qayyim semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita dengarkan dan apa yang telah kita pelajari lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته